بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. <clears throat> Kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terakhir sampai pada ayat yang ke-66. Kita masuk pada ayat yang ke-67 dan yang selanjutnya. قال الله تبارك وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah Qalu هزوا huzwa Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin Syekh Abdurrahman Nasir as رحمه rahimahullah Langsung membahas dari ayat yang ke-67 sampai ke 74 ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-74. Beliau Naam menjelaskannya dalam satu penjelasan. Panjang ya. Masih tentang kisah Bani Israel. Kita baca satu persatu ayat per ayat. <clears throat> Wa in qala Musa liqaumihi dan ingatlah oleh kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah sapi betina Di sini ada penyebutan bakoroh sapi betina. Dan dari penyebutan bakoroh dalam surat Al-Baqarah ini ya, sehingga dinamakan surat ini dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang padanya ada kisah tentang sapi betina. Dan tentunya penamaan surat dengan surat Al-Baqarah adalah penamaan yang naam tauqifi yang datang dari para salaf bukan sesuatu yang diada-adakan dan demikian para sahabat menyebutnya dengan surat al-baqarah sehingga jangan sampai eh, datang seseorang sok hikmah, sok bijak. Kemudian dia mengatakan nggak ya, boleh menamakan surat dengan surat Al-Baqarah. Penghinaan katanya. Masa surat ayat Al-Qur'an dinamakan eh, surat sapi betina misalkan. Sok bijak dia. Ya. Hati-hati dari orang yang seperti ini. Nah, <clears throat> karena penamaan seperti ini adalah penamaan yang datang dari para pendahulu kita yang mereka lebih tahu tentang agama ini daripada kita para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in maka ketika datang penamaan surat al-baqarah maka kita namakan dengan surat al-baqarah tanpa kita uh, naam mengorek-ngoreknya tanpa kita memprotesnya ya. Nah, tetapi kita namakan surat ini dengan surat Al-Baqarah Perhatikan wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah sapi betina Perhatikan di sini bakarotan, bakarotan di sini umum. Nah. Lafat yang nakiroh. Sapi betina. atat atattakhiduna huzwa. Kemudian mereka berkata kepada Musa alaihi salatu wasalam atattakhiduna huzwa wahai Musa apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan eh, kita disuruh nyembelih sapi betina eh, apa kaitannya eh, apakah engkau menjadikan kami wahai Musa sebagai bahan ejekan Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari termasuk sebagai orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk dari golongan orang-orang yang bodoh. Perhatikan, nah apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika itu. Yang mestinya ketika Nabi Musa mengatakan Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mestinya apa? Imtathalu li amri. Mestinya langsung dikerjakan, nggak ada protes, nggak ada ini ya. Nah, tetapi di sini mengatakan atattakhiduna huzwa wahai Musa apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan Maka yang semestinya bagi seorang hamba, naam, dia tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa dia memprotes. Ya. Nah, Kemudian Setelah mereka faham bahwasannya ini benar, bahwasanya Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina. Telah dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan mereka yakin bahwasanya itu benar, bahwasanya ada perintah untuk menyembelih sapi betina. Kemudian tidak sampai di situ yang mestinya mereka langsung kerjakan tetapi masih ada embel-embelnya ya apa yang mereka katakan qalu du'u lana rabbak yubayyin lana mahi mereka berkata wahai Musa mohonkanlah kepada Allah kepada Rabbmu untuk kami agar Allah menjelaskan kepada kami sapi seperti apakah itu Ya, sapi betina yang seperti apakah itu? Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada mereka Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikrun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya sapi itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Awanum baina dzalik. Tengah-tengah di antara itu, enggak tua, enggak muda. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan. Ya mestinya dari awal tadi, enggak usah nanya lagi apa ininya, apa itunya ya. Nah, karena lafat bakoro di sana umum antad bahu bakorotan sapi betina sigoh nakiroh. Yang mestinya mereka ketika menyembelih sapi betina mana saja sudah sah. Tapi demikianlah kebiasaan mereka banyak embel-embelnya. Nah, hatta nanti dalam ayat wa makadu alun hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Di ayat yang ke-71 hampir-hampir mereka tidak akan mengerjakan perintah tersebut. Nah, tadi setelah embel-embel yang banyak. Di antaranya yang pertama mereka mengatakan, "Ya Musa, berdoalah kepada Allah, mohonkan kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami seperti apakah sapi betina itu." Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan sabar menghadapi mereka. Ya, sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda tengah-tengah antara itu. Faf'alu matuk marun. Kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Nah, belum puas. Ya. Nah, masih apa istilahnya? Nah. Ta'annud ya. menyusahkan diri. Gitu. Yang mestinya langsung kerjakan. Sapi betina apapun, kalau dari awal tadi dia sebelah, sah sudah tapi yata'annat mem mempersusah diri ya. menyusahkan diri sehingga Allah Subhanahu wa taala pun jadinya menyusahkan mereka karena mereka menyusahkan diri akhirnya Allah jelaskan seperti ini seperti ini seperti itu ya. kalau mereka tidak bertanya dengan pertanyaan seperti ini sapi betina mana saja yang seperti apa saja sah tapi ta'annatu mereka berlebih-lebihan ya menyusahkan diri dengan kasratu soal dengan banyak bertanya ya. nah, banyak bertanya menyusahkan diri ya. ya mestinya ketika dia tahu disuruh menyembelih sapi betina sudah sapi betina apa saja sah nah yang nanti akan disebutkan tentang kaitannya eh, penyembelihan sapi betina ini. Itu kaitannya dengan apa? Eh, kisah perselisihan tentang eh, pembunuhan, ada yang dibunuh. Nah, mereka saling tuduh siapa yang dibunuh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, kemudian memukulkan bagian sapi betina tersebut ke mayit yang mati ya, sehingga hidup lagi mayit tersebut dan menjelaskan siapa yang membunuhnya. Nah, jadi Bani Israel sudah mengalami sesuatu yang naam dahsyat ya. Sesuatu yang luar biasa sampai mengalami uh, orang hidup kembali, melihat orang hidup kembali. Nah, ini kaitannya dengan kisah uh, penyembelihan sapi, yaitu sapi betina. Namun mereka <clears throat> ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina tidak langsung yastaslim li amri, tidak langsung menerima ya. kemudian melaksanakan perintah tersebut. masih ya. Masih yata'annad, menyusahkan diri, tanya begini, tanya begitu, ya. sapi yang seperti apa. Nah, Kemudian dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sapi tersebut yaitu sapi yang tidak tua dan tidak muda pertengahan. Nah, kemudian beliau mengatakan fa'alu marun kerjakanlah oleh kalian apa yang diperintahkan. Gak cukup sampai di situ. Kalau mereka mengatakan lagi, "Udu'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha." Mohonkanlah kepada Allah untuk kami ya, Untuk menjelaskan apa warna sapi betina tersebut ya, Masih nah, kesana kemari ya. Mestinya tadi langsung selesai Ketika diperintahkan sapi betina sembelih sembelih. Gak usah nanya ini nanya itu ya. Ketika nanya ini nanya itu maka dipersusah juga ya. Nah maka mereka yata'annatu Eh, ta'annatu menyusahkan diri, bertanya tentang warnanya lagi, akhirnya dipesusah dengan warna yang harus begini dan begitu. Ya. Mereka mengatakan, "Wahai Musa, mohonkanlah kepada Allah untuk kami agar menjelaskan apa warnanya." Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Sesungguhnya Allah berfirman, Sesungguhnya sapi betina itu adalah sapi yang berwarna kuning Yang murni kuningnya nggak ada warna yang lain Dan sangat kuning warnanya ya. Tasurun nadirin dan menyenangkan orang yang melihatnya Yang melihat sapi ini orang senang Nah tentunya ini warna yang mungkin sulit dicari ya. Tapi karena mereka nanya tentang warna Akhirnya dijelaskan warnanya demikian ya. yang jika mereka nggak tanya tentang warna maka warna apa saja sapi tersebut sah Tapi tapi ta'annatu menyusahkan diri dengan kasratus soal banyak bertanya ya nah tersebut dalam suatu hadis Innama ahlaka man kana qablakum apa sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian dengan apa? Hah? Ah, di antaranya dengan banyak bertanya. Nah. Mereka tidak mentaati nabi mereka Ya. dan banyak terlalu banyak bertanya di kasroti masalatihim karena banyaknya bertanya Kemudian karena mereka bertanya tentang warna, ya akhirnya disebutkan warnanya demikian dan demikian. Warnanya adalah warna sapi yang kuning, yang murni kuningnya nggak ada warna yang lain dan kuning e, sangat ya. Nah, kuning tua ya, yang kuning yang sangat. Ya. Tasurun nadirin yang menyenangkan orang yang melihatnya. Kemudian setelah dijelaskan tentang warnanya masih belum puas. Nah, masih kesana dan kemari. Qalu mereka berkata lagi, "Ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya." Innal baqarata tashabaha alaina. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Allah untuk kami agar menjelaskan kepada kami apa hakikat sapi betina tersebut." Ya, sungguhnya sapi betina tersebut masih samar atas kami gitu. Wa inna insyaallah lamuhtadun dan sesungguhnya kami insyaallah akan diberi petunjuk untuk mendapatkan sapi tersebut. Masih e, Naam meminta lebih rinci lagi tentang sapi tersebut. Sehingga karena pertanyaan seperti ini akhirnya mereka pun Naam dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis sapi tersebut. Qala kemudian Nabi Musa menjawab innahu yaqul sesungguhnya Allah berfirman innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wa la taskil harf musallamatul la syiyata fiha sesungguhnya Allah berfirman sesungguhnya sapi betina tersebut adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah belum pernah dipakai untuk bertani Walataskil harf dan belum pernah dipakai untuk mengairi tanah pertanian. Musallamatun sapi betina tersebut adalah sapi betina yang tidak cacat. La syiata dan tidak belang. Tidak ada warna kecuali kuning. Qalul ana ji'ta bil Kemudian barulah setelah penjelasan-penjelasan ini mereka mengatakan Qalul ana ji'ta bil haq. Mereka berkata, "Ha, sekarang baru engkau mendatangkan engkau menjelaskan tentang eh, hakikat sapi tersebut." Fadzabahuha, maka kemudian mereka menyembelihnya. Menyembelih sapi betina yang diinginkan tersebut. Wa makadu yaf'alun dan hampir saja mereka tidak mengerjakan. Karena ketika diperintah tadi masih kesana dan kemari tanya ininya tanya itunya warnanya ya, yang seperti apa ya nah tua atau muda ya dan seterusnya padahal jika mereka langsung menerima apa yang Allah perintahkan untuk menyembelih sapi betina maka sapi betina apapun ya, sah nah tapi karena mereka menyusahkan diri dengan banyak bertanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menyusahkan mereka dengan jenis sapi yang harus begini dan harus begitu. Nah. Wa makadu yaf'alun hampir saja mereka tidak mengerjakan. Nah, kemudian ayat yang ke-72 ini kaitannya ya, dengan ayat di atas. Wa ikultum nafsan eh, Wa id qataltum apa? Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, kemudian kalian saling tuduh, ya. Siapa yang membunuh jiwa tersebut? Nah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa yang ada dalam hati kalian, apa yang kalian sembunyikan. Allah singkap. Nah. Fakulna maka kami berkata idribuhu bi ba'dihha pukulkanlah atau pukullah mayat ini yang menjadi perselisihan siapa yang membunuhnya sehingga saling tuduh pukullah mayat ini bi ba'dihha dengan sebagian eh, anggota badan sapi betina yang disembelih tadi ya, pukulkanlah nah kadzalika al-mautaa. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Mayat tadi hidup lagi. Dengan dipukul dengan anggota badan sapi betina tersebut. Wa yurikum ayatihi dan demikian Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya la'allakum ta'qilun agar kalian mengerti, agar kalian tahu. Kuasanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, dan demikianlah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala na'am tetapkan ada hikmah di situ. Di sini bisa jadi atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung menghidupkan mayit tadi. Ya, tanpa harus begini dan begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya sebab. Nah, dengan tadi dipukulkannya anggota sapi, anggota badan sapi betina tadi. Kemudian hidup lagi orang yang mati tersebut. Nah, demikianlah Allah menghidupkan yang mati dan memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian. La'allakum ta'kilun agar kalian mengerti, faham. Sehingga Bani Israel sungguh mengalami peristiwa yang luar biasa. Ya, sampai melihat langsung orang yang mati hidup lagi. Allah berikan kepada mereka, Allah perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya. Nah, ya sangat banyak. Di antaranya ini, ya, belum lagi yang laut terbelah. Ya. Nah, menjadi dua gunung mereka bisa berjalan di antara dua air yang menggunung. Belum lagi yang lain dan lain ya. dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah Allah perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihat naam yang dusta di antara mereka ya. Karena saling tuduh tadi siapa yang membunuh jiwa tersebut ya. Kemudian Allah singkap apa yang mereka sembunyikan Allah hidupkan mayit itu kembali Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka mengerti, faham Setelah itu Thumma qasat kulubukum mimba didalik Kemudian Hati-hati kalian keras ya, Subhanallah Padahal sudah melalui peristiwa-peristiwa luar biasa ya, Dengan berbagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada mereka. Thumma kosat kulubukum. Faya subhanallah. Nah. Kemudian hati-hati mereka keras lagi. Ya. Nah. Mimba didalik. Setelah itu hati mereka keras lagi. Fahiyakal hijaro bahkan hatinya hati mereka seperti batu. Au asyadu qaswah atau bahkan lebih keras dari batu. Nah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Mereka dikatakan lebih keras dari batu karena kalau batu ya. Naam masih ada manfaatnya, faidahnya, ya. Batu dari batu itu ada sungai-sungai yang mengalir airnya dari batu tersebut. Ya. Masih bermanfaat batu ini masih mengalirkan air sungai. Wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada yang batu tersebut ya darinya itu ah, dari batu tersebut ya, karena belah atau batu yang belah kemudian keluarlah mata air dari batu tersebut ya. sehingga batu masih masih lebih lunak ya, dari hati-hati mereka nah, batu masih ada yang belah kemudian keluarlah air atau mata air dari batu tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min dan di antara batu tersebut ada yang dia jatuh jatuh dari tempatnya ke bawah karena takut kepada Allah. Yahbitu bitumin khosyatillah. Ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Nah, hati-hati mereka lebih keras daripada batu. Padahal mereka telah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya. Dari berbagai macam peristiwa yang sangat banyak ya. Nah Demikian ayat yang ke-67 sampai ke 74 Nah tapi kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ay makna ayat di atas Wadkuru ma jarolakum ma'a Musa Ingatlah oleh kalian Apa yang kalian alami bersama Nabi Musa Alaihi salatu wassalam Ingatlah Hina qataltum qatilan Ketika kalian membunuh satu jiwa fi ay tadafa'tum waqtalaftum fi qatilih. Kemudian kalian saling tuduh menuduh ya dan kalian berselisih tentang siapa pembunuhnya. Hatta tafaqamal amru bainakum sehingga menjadi besar urusan ini di antara kalian. Karena berselisih tentang siapa pembunuhnya sehingga menjadi besar urusannya. Laula tabyunallah lakum laula tabyinallahi lakum yahdutsu bainakum syarrun kabir jika bukan karena penjelasan Allah kepada kalian maka akan terjadi di antara kalian keburukan yang sangat besar ya. faqala lakum Musa fi tabyinil qatil maka kemudian Nabi Musa salatu wasalam berkata kepada kalian tentang Nah penjelasan siapa pembunuhnya siapa pembunuhnya. Idbahu bakarotan. Pertama diperintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Sembelihlah sembelihlah sapi betina. Wa minal wajib al mubadaro ilam tisali amri. Dan mestinya yang wajib adalah mereka segera melaksanakan perintah tersebut. Menyembelih sapi betina. Wa adamul i'tirad dan yang wajib adalah tidak protes dengan perintah tersebut, langsung mestinya. Walakinnahum abau ilal i'tirad, tetapi mereka enggan kecuali protes. Mereka enggak mau langsung menyembelih sapi betina tersebut kecuali melalui i'tirad dulu, protes dulu, ya. Nah, ke kanan dan ke kiri dulu, ya. Tanya lagi, seperti apa sih sapi tersebut, ya. Berapa sih umurnya? Kemudian apa sih warnanya, ya. Ini yang bagaimana sih itu? Ya. Terus i'tirad. Mereka enggan kecuali i'tirad, protes, masih ke kanan dan ke kiri, ke kiri terlebih dahulu. Fakolu sehingga mereka mengatakan atattakhiduna huzwa ya. apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan wahai Musa nah ini iktirad ini protes ya. Faqala Nabiullah maka Nabiullah Musa mengatakan, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang jahil. Fa innal jahil huwa alladhi yatakallamu bil kalami alladhi la faidata fihi. Karena seorang yang jahil adalah seorang yang berkata dengan ucapan yang tidak ada faidahnya. Jadi mereka menganggap Nabi Musa ini main-main, ya. Ngejek kita, masa suruh nyembelih sapi betina. Taib. Maka Nabi Musa menjawab, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang yang bodoh. Berlindung dari kebodohan. Ya. Karena orang yang bodoh adalah orang yang berbicara dengan ucapan yang tidak ada faidahnya. Tapi ini ada faidahnya karena ini perintah Allah untuk menyembelih sapi betina. Yang nantinya apa? Anggota sapi anggota badan sapi betina tersebut disuruh dipukulkan ke mayat tadi dan mayat tadi hidup lagi dan menceritakan siapa pembunuhnya. Nah. Wahwaladhi nas. Orang yang bodoh adalah orang yang mengolok-olok manusia, ngejek manusia. Nah, yang ucapannya tidak berfaedah, itu orang bodoh. Wa amal akil, adapun orang yang berakal, Fayara min akbaril uyub al-muzriyah bid wal akal Orang yang berakal eh, dia tahu atau dia melihat bahwasannya nah, ayat yang paling besar adalah mengolok-olok agama dan mengolok-olok akal yang sehat. Taib. Orang yang berakal dia mandang bahwa ayat yang paling besar adalah mengolok-olok agama atau mengolok-olok akal yang sehat, pikiran yang sehat. Istihza'ahu biman huwa adami mislah. Orang yang berakal melihat bahwasanya aib yang paling besar adalah mengolok-olok agama, naam dan mengolok-olok akal yang sehat, ya. Naam daripada olok-olokan sesama manusia daripada olok-olokan sesama sama manusia. Wa in kana qad fadula alai dan jika dia orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, fatafdiluhu yaqtadi minhu syukr li rabbih. Maka keutamaannya mengharuskan dia untuk mensyukuri keutamaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia orang yang memiliki kelebihan, keutamaan mengharuskan dia untuk bersyukur warahmali ibadi dan mengharuskan dia untuk sayang kepada hamba-hamba Allah. Musa dalik, maka ketika Nabi Musa mengatakan seperti ini, menjelaskan bahwasanya ini bukan elok-elokan, ini bukan ejekan, tapi ini perintah dari Allah ya. dan seterusnya, alimu an sidqun, maka mereka tahu bahwasanya itu adalah benar. Bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelih bakar sapi betina. Faqalu ya, setelah mereka tahu itu benar, mereka berkata, masih ke kanan dan ke kiri lagi. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma Mohonkanlah kepada Allah untuk kami ya, agar menjelaskan seperti apa sih hakikat sapi tersebut. Ya. Aima sinuha artinya masinuha berapa umurnya? Ya. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun la faridun. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi betina tersebut adalah sapi yang farid la faridun, sapi yang tidak tua ay kabirah yang tidak tua wala bikrun ay saghirah dan tidak muda awanum baina dzalik tengah-tengah di antara itu faf'alu ma tu'marun maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian ay utruku at-tasydid wa ta'annud yaitu tinggalkanlah sikap at-tasydid berlebih-lebihan ya wa ta'annud dan tinggalkan sifat ta'annud menyusah-nyusahkan diri kerjakan, udah. Nggak usah banyak bertanya yang seperti yang seperti apa dan seperti apa. Kerjakan. Utruku oh, tasydid wa ta'annud. Tetapi fa'abau illa ta'annud. Mereka enggan kecuali ingin ta'annud ingin menyusahkan diri sehingga harus bertanya berapa umurnya, berapa eh, apa warnanya ya, yang seperti apa, nah dan seterusnya. Qala du'a lana rabbaka yubayyin launuha. Kemudian berkata lagi, Mohonkanlah kepada kami, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami. Apa warnanya? Agar Allah menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina tersebut. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun faqi'un launuha. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina tersebut adalah sapi yang berwarna kuning, yang murni kuning. Ya, tidak ada warna yang lain. Aisyadid, ya, satu sangat kuning. Tasurun nadirin dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Min hasniha karena indahnya sapi tersebut. Setelah bertanya tentang warna, masih bertanya tentang yang lainnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Mereka berkata, "Mohonkan kepada Robmu untuk kami agar menjelaskan kepada kami seperti apa sih hakikat sapi tersebut." Karena sapi betina tersebut masih samar bagi kami. Falam nahtadi illa ma nurid. Falam nahtadi illa ma turid. Dan kami tidak naam mendapatkan petunjuk kecuali yang engkau inginkan. Wa inna insyaallah la muhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk tentang sapi yang diinginkan tersebut. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun la zalulun. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya sapi betina tersebut ya, Sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya sapi betina tersebut adalah bakaratun sapi yang la zalulun ay mudzallalatun bil amal. Itu sapi yang tidak dipakai untuk kerja. Tidak dipakai untuk membajak sawah. Tuthirul ard bil hirasah. Tidak dipakai untuk membajak tanah dalam pertanian. Wala taskil hars dan tidak dipakai untuk mengairi pertanian, ladang, sawah. Ay laysat bisakiyah. Bukan yang mengairi. Naam persawahan atau pertanian. Musallamatun minal uyub au minal amal. Sapi betina tersebut adalah sapi yang musallama yang selamat dari kecacatan au minal amal dan selamat dari e, dipakai kerja. La syiata fiha. Tidak ada syiah di padanya yaitu la launa fiha tidak ada warna padanya ghair launuhal mausuf al mutaqaddim kecuali warna yang disifati nah tersebut yaitu warna kuning. Tidak ada warna kecuali warna kuning. Qalul ana ji'ta haq. Barulah setelah penjelasan ini mereka berkata, Alan sekarang engkau telah menjelaskan kepada kami hakikat sapi tersebut." Ai bil bayanil waldeh yaitu engkau telah mendatangkan kepada kami penjelasan yang jelas. Wahada min jahlihim dan ini termasuk daripada bentuk kebodohan mereka. Dari sisi mana? Wa illa faqad ja'ahum bil haqq awwala marrah. Karena padahal Nabi Musa telah membawa kebenaran sebelum itu. Nabi Musa mengatakan sembelilah sembelilah sapi betina. Nah, ini kebenaran, mestinya langsung dikerjakan. Nah, tapi mereka harus ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu, tanya warnanya, tanya umurnya, tanya ini dan itu, Nah, baru setelah puas apa yang mereka tanyakan baru mereka mengatakan al-an ji'ta Hak. Sekarang kau oh, datang dengan membawa kebenaran. Padahal dari awal Nabi Musa sudah membawa kebenaran, yaitu perintah menyembelih sapi betina. Falau annahum i'taradu ayya bakaratin la hasal maksud. Kalau seandainya mereka ketika itu langsung menyembelih sapi betina apa saja, la hasal maksud, maka tercapai tujuan. Yang penting sapi betina. Ya. Walakinnahum syaddadu kasratil as'ilah. Akan tetapi mereka menyusahkan diri dengan banyak bertanya. Apa berapa umurnya, berapa warnanya, apa warnanya dan seterusnya. syaddadallahu alaihi maka Allah pun menyusahkan mereka. Karena mereka sendiri yang banyak bertanya. Maka Allah pun menyusahkan mereka harus yang umur sekian, tidak tua, tidak muda. Ketika tanya warna harus warna yang kuning murni. Ya harus yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak pernah dipakai untuk kerja, ya. dan seterusnya. Enggak cacat dan lain-lain. Maka syaddadallahu alaihim. Allah pun menyusahkan mereka. Walau lam yakulu insyaallah lam yahtadu aidun ilaiha. Dan juga jika mereka tidak mengatakan insyaallah, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, terhadap sapi tersebut. Nah, tapi mereka masih mengatakan insyaallah. Wa inna insyaallah muhtadun Fadzabahuha kemudian akhirnya mereka menyembelih sapi betina tersebut. Ai al-baqarah alati wasifat bitil kasifat yaitu sapi betina yang disifati dengan sifat-sifat tersebut di atas. Umurnya, warnanya dan seterusnya. Wa makada yaf'alun wa makadu yaf'alun dan hampir saja mereka tidak mengerjakannya. Bisa babit ta'annud alladhi jaru minhum karena sebab ta'annud sifat berlebih-lebihan menyusahkan diri ya nah yang ada pada mereka nah, karena sebab itu ya, nah hampir saja mereka tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut nah Falamadzabahuha kemudian ketika Allah Subhanahu ketika mereka menyembelih sapi betina tersebut Qulna lahum kami katakan kepada mereka, idribul qatila bi ba'dihha, pukulah mayit itu dengan sebagian anggota badan sapi betina. Ai bi udwin minha. Dengan sebagian anggota sapi betina tersebut. Imma muayyan ai udwun minha. Imma anggota badan yang tertentu au ayadun minha atau anggota badan sapi betina apa saja kakinya atau badannya atau yang lainnya nah falaisa fi ta'yinihi faidah dalam ta'yin dipukul dengan anggota yang mana itu enggak ada faidahnya fadarabuhu bi ba'dihha kemudian dipukullah mayit tersebut dengan anggota badan sapi betina tadi fa ahyahullah maka Allah menghidupkan mayit tadi. Allah hidupkan orang yang sudah mati tadi tersebut. Fa'akhraja makanu yaktumun. Allah singkap apa yang mereka sembunyikan. Fa'akhbara dan mayit tersebut yang hidup lagi memberitakan siapa pembunuhnya. Nah, wa kana fi ihya'ihi wa hum yashahidun ma yadullu ala ihya'illahil mauta la'alakum ta'qilun. Fatanzajiruna an amma yadurrukum dan pada peristiwa hidupnya kembali mayit tersebut dan mereka menyaksikan langsung ya, ini menunjukkan naam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan al-mauta mampu menghidupkan untuk uh, menghidupkan orang yang mati atau orang yang telah mati dan peristiwa ini hidupnya orang yang mati ya, Allah hidupkan kembali naam ini la'allakum ta'kilun ya. kemudian disaksikan oleh Bani Israel ya. Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya la'allakum ta'kilun agar mereka ta'kilun agar mereka mengerti agar mereka faham agar mereka tahu fatan fatanzajiruna amma yadurukum sehingga mereka akan menjauh dari perkara yang berbahaya bagi mereka nah akan tetapi yang terjadi lain. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Summa qasat qulubukum. Kemudian keras lagi hati-hati mereka. Fahiya kal hijarah. Ya. Nah, summa kosat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah bahkan hati mereka seperti batu au asyadu qaswa atau lebih keras daripada batu. Nah, taib penjelasan tentang kerasnya hati mereka kembali itu ayat yang ke-74 Itu ayat yang terakhir insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang Karena penjelasannya panjang ya. Penjelasannya panjang eh, Dan tidak Nah cukup waktunya nah, Sehingga kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang Bi'idnillahi ta'ala Kurang lebihnya mohon maaf Benarnya dari Allah Sedangkan salah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.